Selamat pagi Pak Ahmad Ya selamat pagi Silahkan Pak Kita bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin seperti itu Bukan seperti SBY bencong Tiap hari ngeluh sama rakyat Jadi SBY itu tidak pantas Kita harus punya pemimpin yang seperti itu Yang bisa gerak langsung di lapangan Action bukan ngomong doang Seperti SBY Terima kasih Ya Pak Harko iya pak gini ini dia roma irama para tabak itu dia melihat ya begini loh cara memerintah dan para para koruptor ya ini adalah pemimpin masa depan yang kita harus dukung. Saya suka sekali dengan pemotongan anggaran DKI 30 ya kan, dengan merotasi, merotasinya benar-benar hebat ya. Kayak, kayak wali kota Jakarta Selatan dijadikan kepala perpustakaan. Benar, masih bagus nggak dipecat gitu kan, mesti terima kasih begitu. Nah ini memang inilah pemimpin masa depan kita sih support aja eh, kepada Jokowi dan Ahok mudah-mudahan ke depan nanti kalau bisa membereskan gubernur dia juga harus bisa membereskan negara ini uh, sebagai uh, apa namanya uh, calon presiden ke depannya ya daripada nanti dipenjen lagi sama koruptor-koruptor yang mau mengeruk kekayaan alam ini dan melantarkan rakyatnya Pak Jaya ya uh, sudah saatnya pejabat itu harus kerja yang benar lihat aja banyak pegawai kelurahan apa-apa yang kerjanya hanya cari duit. Tidak ngurusin kerjaan dia yang sebenarnya apa itu. Orang dia kerja wali kota apa, uangnya seberapa banyak, rumahnya seberapa gede. Apa itu ya yang dikerjain. Begitu nggak ada urusan uang, ditinggal sama dia kerjaan. Nggak pernah ngurusin yang ke bawah. Apple tengah mati. Apa-apa yang nggak ada duitnya dipending semua sama dia. Wah, itu sudah keterlaluan. Sudah saja harus dibenerin, diberesin. Kalau perlu diganti yang yang benar-benar nggak bisa eh, bekerja ya. Untuk untuk untuk uh, kotanya ya, mesti diberesin, diganti. Itu sudah keterlaluan, sudah terlalu parah. Rakyat itu bisa demo mereka ke sana kalau yang nggak bener aja seperti DPR di demo apalagi seperti wali kota kayak begini mesti diberesin itu ya oke okay. pagi Ibu Tina halo Ibu halo oh Bapak silahkan Pak Bapak Teguh Tirano ya Pak Teguh silahkan ya Bu Dona saya mendukung Jokowi dan ya, berikut alatnya mohon dia merusup-merusup atau masuk-masuk ke kelurahan atau masyarakat karena di samping kemarin yang sampai kebakaran jenggot banjir itu terang takutnya lupa mohon digerakkan itu masyarakat melalui RTRW nya got-got yang pajak supaya dikeruk sampai kali sampai muara pemerintah yang danain di samping itu juga mohon Jokowi memonitor Turan KTP nasional itu belum banyak yang keluar bahkan di RT saya itu kalau dia ngasih uang 50 baru akan jurus kembali melalui RT-nya. Makasih Bu. Ya, selamat pagi Ibu Nita, Ibu Tina. Iya. Iya, silahkan. Jadi gini, kan kita ada pelajaran analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Treatment. Itu coba dibenahi. Yang kedua, kan ada istilah pelayanan prima bagi PNS. Kemudian ada penilaian soal kinerja. Dan coba contoh negara seperti Thailand, PNS itu pejabat hanya tiga tahun. Setelah itu e, diganti oleh pejabat baru dan bahkan kadang-kadang pejabat yang telah tiga tahun duduk di jabatannya itu mudah sekali untuk menyesuaikan diri menjadi pejabat biasa, menjadi PNS tanpa jabatan, istilahnya fungsional. Jadi tidak ada yang merasa eh, sakit hati istilahnya win-win solution terima kasih Pak Hari pagi silahkan Pak saya cuma bertanya-tanya kapan presiden kita bekerja seperti Bapak Gubernur ya itu yang ditunggu seluruh rakyat tapi kayaknya nggak mungkin nunggu 2014 kali terima kasih Pak Tunggur selamat pagi Bu silahkan kita sangat apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam membenahi birokrasinya. Cuman satu hal kita minta bahwa Ahok itu harus konsisten di jalurnya. Jangan di belakang nanti titip-titip ke kanan ke pejabat-pejabat yang diganti. Terima kasih. Selamat pagi Pak Min. Selamat pagi. Cauan. Cauan. Menurut saya pandangan ya, saya selama hidup sudah ya umur cukup gede memang pejabat kita tuh nggak bodoh cuma nggak punya politik will untuk membangun negeri ini orang Jakarta bilang aji mumpung nah, mereka tuh pinter cuma ya masing-masing untuk kepentingan pribadi nah, itulah akibatnya sekian terima kasih terima kasih Pak Amin Pak Sugi selamat pagi pagi Pak kita harus belajar Pak. kita ini orang yang terlalu terdina bobok, ketiduran terlalu lama itu lihat dong kota-kota besar itu kota metropolitan nggak dibuat seperti ini kayak kampung udah gitu kotor jorok tujuannya apa itu loh kejelasan ke depan itu harus cepat dibenahi dong kok nggak mau dibenahi mau ngapain silahkan mundur siapapun kok di situ udah ketinggalan udah nggak mampu udah nggak punya visi nggak punya daya motivasi mau ngapain lebih baik jangan sekalian ya terima kasih Pak Rugi Pak Ariadi selamat pagi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pikir ini sebuah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Jokowi Ini harus mendapatkan support, dukungan. Memang eh, ini birokrasi eh, reformasi birokrasi itu eh, agak. Ya, jadi saya kira eh, yang kita mesti hati-hati terhadap upaya yang dilakukan oleh eh, dua pendekar ini itu saya kira harus kita support bersama dengan memberikan dukungan kepada mereka agar pembersihan aparat itu terus diikuti juga oleh perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan tentunya harapan masyarakat. Nah, eh, kita harus terus menjaga dua orang ini agar tidak masuk dalam jebakan-jebakan eh, birokrasi yang kemudian itu akan eh, mengganggu kinerja Jokowi dengan Ahok. Ini adalah sebuah langkah yang barangkali semua masyarakat, terutama masyarakat Jakarta ini harus memberikan eh, supportnya, concernnya terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, di, dilakukan oleh mereka dua sebagai pemimpin Jakarta saat ini. Selamat bekerja untuk Jokowi dan Ahok. Semoga kita bisa menjadi lebih disiplin lagi. Terima kasih Pak Edi, Pak Alex, selamat pagi. Pak Alex, iya terima kasih sudah menunggu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi eh, gubernur dari yang pertama sampai Jokowi ini mungkin paradigmanya itu kan masih dilayani nah munculnya Jokowi dan Ahok ini paradigmanya berubah menjadi melayani setelah dengan istilah busuk kami jadi memang ini mereka kan pro rakyat bukan pro pejabat itulah yang disebut dengan Jakarta Baru jadi apapun persoalan yang dihadapi Jokowi dan Ahok, rakyat bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek, Pak Karya, selamat pagi. Ya, pagi. Saya pikir itu Jakarta, mantan wali kota Jakarta Selatan kurang kurang bijak ya. Ya, nggak malu. Saya pikir kalau udah dicopot, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ngapain dia datangin eh, atasannya untuk menanyakan kenapa dia dicopot ini kan bukan dagang jabatan itu ketahuan kalau mereka dulu mungkin datang jabatan jadi dibeli ketika dipindahkan kenapa hasil dipindahkan ini kan amanah jabatan ini kan bukan macam bisa diminta gitu loh nah ketahuan disitu kan satu kedua ini mental-mental pejabat ini memang harus eh, direformasi saya setuju sekali memang kalau eh, dalam waktu kurun waktu tertentu tidak ada kinerja yang mengembirakan tidak ada pernah perbaikan signifikan pejabat tersebut harus dimutasi jadi mereka punya beban terhadap masyarakat sehingga eh, betul-betul bisa sesuai dengan program daripada pemerintah kita harus kebut lima tahun ini kalau bisa dikebut kerjanya 10 tahun itu tapi dalam tempo lima tahun dikerjakan karena kita sudah terlambat dulu mungkin mereka kerja satu hari empat lima jam nah sekarang kerjanya harus 10 jam per hari sehingga dan tempo 5 tahun sudah mengejar ketertinggalan yang dulu-dulunya itu loh jadi pejabat itu harus introspeksi lah dimutasi ya legowo lah nggak usah menghadap-menghadap kenapa ditindakan nggak mau nggak mau dilantik itu kayak ngambek-ngambek beri contoh yang baik gitu loh makasih kasih Pak Tony selamat siang ya ya itu sebenarnya bukan eh, baik hati ya itu memang harus dilakukan karena selama ini kan pejabat itu seenaknya itu dimanjakan oleh bos-bos sebelumnya itu jadi untuk supaya mereka jangan shock kasihan jadi makanya dilakukan oleh Pak Jokowi begitu supaya mereka jangan shock itu aja kalau nanti waduh habis berantakan berarti berhentikan segera gitu ya oke dapat saya terima kasih Pak Tony Pak John selamat siang siang menurut saya bangsa ini sudah terlalu rusak lihatnya dari presiden sampai menteri-menteri sampai yang ke bawah pada ngurusin dirinya partainya ngurusin kepentingan rakyat semuanya mau korupsi kaya manipulasi munafik sok suci terima kasih semuanya berlindung di balik agama terima kasih Pak Kahin selamat siang selamat siang Ibu Dona iya silakan Pak Kita bagus terobos sungguh spektakuler ya kalau dari sejak eh, uh, kemerdekaan ini dan kita ingin lagi Bung yang uh, menjadi proklamator memberikan contoh dan sekarang uh, aku bersih dari setiap pegawai yang etos kerjanya begitu rendah jadi itu mungkin dari Anas Effendi ya dari Kuala Jakarta Selatan dan saya kira ini perlu diteladani untuk setiap ya Pemda agar kiranya maaf ya yang namanya anak biar jadi anak ini eh, kejar terus semua yang eh, sisa-sisa dari uh, gubernur sebelumnya yaitu Pak Kumis ya, jadi tiap, tiap kelurahan saya harus menyanyikan lagu dari Mia Dania tahun 80-an yaitu lengkap ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kahin. Pak Lukman, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Ya, itu bagus ya. Saya harap yang diganti juga mau menerima dan dan ya terimalah memang keadaannya harus begitu. Begitu pula yang di yang penggantinya itu juga supaya bisa bekerja dengan giat dan bersemangat sehingga Indonesia ini bisa maju dan dengan adanya pengganti begini jadi yang lain nanti kesananya pun harus bekerja lebih giat lagi walaupun sudah waktunya sudah diganti pun tetap diganti cuma begitu saja ya supaya terlapang dada lah yang di, dengan yang diganti terima kasih ya baik terima kasih Pak Lukman Pak Ferry selamat siang selamat siang silakan komentarnya Pak Ya, kalau saya sih merasa bangga dan ini ya, karena waktu itu nyoblos yang tepat gitu. <laughs> dan mungkin ini bisa naik ke level yang lebih atas gitu ya. Jadi kalau pemerintahan kita sekarang kalau mau diganti reshuffle menteri atau reshuffle pejabat lainnya itu mesti dikeluarkan dulu tiga bulan sebelumnya terus pro kontranya gimana gitu kan. Nah kalau ini langsung aja kalau kelihatan memang tidak perform diganti sehingga nanti pun juga akan menimbulkan budaya baru yaitu yang melakukan kesalahan atau merasa tidak layak itu akhirnya mundur atau minta dimutasi nah, itu jadi menimbulkan satu budaya yang positif buat kita semua terima kasih Pak Bangun selamat siang ya selamat siang ya saya juga sependapat dengan penelpon sebelumnya eh, memang birokrasi DKI ini kan kalau dari dulu kan arogan Makanya orang-orang seperti itu, seperti orang-orang komis itu sebenarnya udah perlu banyak dihabisin gitu. Karena memang mereka itu nggak ada kerja, tapi tahunya bikin SBJ tip-tip aja itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bangun dan Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam bisnis Plan Opinion Pasca Dona Oriza